Ialah Syiah Rafidah. Sebuah sekte yang dalam sejarah Islam termasuk sekte yang tertua bersama dengan sekte Khawarij sebuah sekte yang dimunculkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang berasal dari Yaman berpura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terjadi di akhir-akhir kekhilafahan sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dia semakin kencang menghembuskan fitnah sabaiyahnya pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arba. Sebelumnya dia sempat menjadi orang penting menjadi orang yang penting yang dekat dengan kekhilafahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arba. Dikarenakan loyalitas dia, kecintaan dia kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sang khalifah ketika itu. Namun ketika nampak jelas penyimpangan-penyimpangannya bahkan kekufuran-kekufurannya maka para sahabatul kiram yang ada ketika itu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu pula kaum muslimin terkhusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan ahlul bait mereka berlepas diri daripadanya Ikhwanuddina azakumullah Sekte ini dulu dikenal dengan sebutan Sabaiyah Sebab pendirinya adalah Abdullah bin Sabah Dinisbahkan kepada bapaknya Sabah, Sabaiyah Sekte ini Barakallahu Fikum Pemahaman-pemahaman kufurnya yang dia munculkan kala itu Ialah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu ter ter terjadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib masih hidup. Mereka lakukan langsung sujud di hadapan Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Diingkari dengan keras oleh beliau dan ma'ruf dalam sejarah Barakallahu fikum sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka semua dibakar, dimasukkan dalam parit yang disiapkan di sana api yang menyala-nyala dilemparkan dalam api tadi. Ini kekufuran yang nyata yang ada pada sekte Sabaiyah. Kemudian barakallahu fikum sekte ini lebih dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Rafidhah. Dikenal dengan sebutan Rafidhah Kenapa dikatakan Rafidah? Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhatul Khumaini fi Ardil Haramain di halaman yang ke-41 beliau mengatakan Ar-Rafidah humul ladzina rafadu زيد بن علي رحمه الله حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليها عليهما فقالوا إذا نرفضك فقال اذهبوا فأنتم الرافضة kata beliau rahimahullah rafidah adalah orang-orang yang menolak yang meninggalkan Zaid bin Ali salah seorang imam mereka ya ikhwan Zaid bin Ali ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali tentang dua orang sahabat yang mulia bertanya tentang Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma bagaimana pendapatmu tentang orang ini Ternyata Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhu mendoakan rahmat untuk Abu Bakar wa Umar. Sebagaimana para sahabat yang lainnya, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Di luar dugaan ternyata merahmati, mendoakan rahmat, mendoakan keridhaan untuk Abu Bakar wa Umar. Maka sekte Syiah tadi ini lantang menyatakan idzan narfubuka kalau demikian jawabanmu, kami akan pergi meninggalkan kamu. Kami menolak kamu. Maka dikatakan oleh Zaid bin Ali, "Idhabu fa antum rafidah." Pergi kalian dari sini. Kalian adalah rafidah. Orang-orang yang rafidah yang menolak saya dan yang menolak pendapat saya tentang Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Maka ikhwanuddin azakumullah yang memberi nama mereka Rafidah adalah Ahlul Bait sendiri. Yang memberi nama mereka Rafidah adalah tokoh atau orang mereka tokohkan sendiri Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhu wa arba. Semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan Syiah Rafidah. Dan sampai sekarang dikenal dengan sebutan Syiah Rafidah. Bukan semata-mata Syiah, tapi sampai tingkatan Rafidah. Ikhwan fillah azakumullah Syiah ini secara sektenya banyak. Mereka memiliki pecahan-pecahan sekte yang cukup beragam. Namun dari sekian banyak sekte yang ada, yang cukup besar sekte mereka yang mempengaruhi, yang mewarnai dan yang sampai sekarang masih ada yang mendominasi ialah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah Ja'fariyah mereka ini sudah bukan lagi dikatakan sebagai syiah biasa tapi sudah sampai tingkatan rafidah kufar. Dikafirkan oleh para ulama kita dikarenakan akidah-akidah mereka yang kufur. Barakallahu fikum. Tayyib. Rafidah ini atau Imamiyah Ibn Asyariah ini memiliki beberapa pemahaman yang kufur. Kita bawakan secara global. Di antaranya ialah satu tidak mengimani Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Nabi. Yang mereka yakini berhak sebagai Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Barakallahu fikum. Di sini mereka menuduh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam khanar risalah berkhianat di dalam menyampaikan risalah kenabian salah alamat yang semestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ternyata salah alamat dia berkhianat diberikan kepada Muhammad bin Abdullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga ikhwan keyakinan ini mereka wujudkan di dalam amaliyah ibadah mereka. Masyhur di kalangan Rafidah disebutkan oleh para imatul huda tentang mereka dan juga ada di buku-buku mereka ketika mereka selesai sholat mereka bukan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tapi mengatakan khanal amin khanal amin khanal amin khanal amin al amin malaikat Jibril dia mengatakan Jibril khianat, Jibril khianat. Dan salamnya enggak sebagaimana antum. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Berarti nabinya mereka tidak sebagaimana nabinya kaum muslimin. Bahkan di kalangan mereka seperti yang saya bawakan dari Sabaiyah mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka bukan Allah Azza wa Jal. Mereka meyakini Tuhan mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ayib dikatakan sebagai muallihah. Sampai sekarang ini Rafidah di dalam beribadah itu bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka itu ibadahnya kepada tokoh mereka yang ada sekarang ini. Untuk zaman sekarang ini para fikum yang mereka ibadahi adalah Al-Khomeini yang mereka sebut dan gelari dengan sebutan Ayatullah Al-Khomeini. Katanya para ulama Ayatul Dalalah Al-Khomeini. Sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi sholatnya menghadap ke arah gambar Khomeini. Menghadap ke sana. Ruku, sujud, sholat menghadap ke arah gambarnya ini. Kalau mereka di eh, tempatnya sana, di wilayah Iran, mereka sholatnya di kuburan Khomeini. Kuburannya dibikin bangunan yang begitu megah, sangat megah, dengan kubah-kubah berlapis berlapiskan emas. Di kuburannya dibikin kayak kayak Ka'bah, kayak Ka'bah, tapi dibelah dua. Sebelah sini laki-laki, sebelah sana laki-laki, eh, sebelah sana perempuan. Disitulah mereka ibadah disitulah mereka sholat kepada inilah mereka sholat dan beribadah kalau jauh dari kuburannya ibadah di hadapan gambarnya Khomeini ini Ini perkara yang sangat masyhur di kalangan orang-orang Syiar Rafidhah di zaman kita sekarang ini Ketika anda mendapati mereka sholatnya menghadap ke arah kiblat, itu takiyah. Tahu takiyah? Menyembunyikan identitas. Ini prinsip wajibnya orang-orang Syiah dikala tidak punya kemampuan untuk menampilkan e, kerusakan mereka. Takiyah. Tapi hakikatnya barakallahu fikum menyembah kuburan, menyembah Khomeini. Sehingga Tuhannya bukan Allah Azza wa Jal. Sebagian mereka meyakini Ali sebagai Tuhan. Mayoritas mereka ibadahnya kepada Khomeini, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala nabinya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mereka Ali bin Abi Thalib. Mereka juga meyakini Al-Qur'anul Karim yang ada pada kaum muslimin muharraf sudah dirubah-rubah sudah banyak yang dikurang-kurangi Bahkan mereka menyatakan dengan tegas Al-Quran yang ada pada kita kaum muslimin sekarang ini itu kurang separuh. Yang ada pada antum cuma 30 juz. Yang betul 60 juz. Mereka punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah jumlahnya 60 juz. Ini ada disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka itu ada uh, pada buku-buku mereka sendiri pernyataan yang begitu tegas menyatakan Al-Qur'anul Karim yang ada pada kaum muslimin sekarang ini muharraf sudah dirubah-rubah sudah banyak yang kurang berarti Al-Qur'annya bukan Al-Qur'anul Karim Al-Qur'annya namanya mushaf Fatimah mushaf Fatimah. Mereka ini barakallahu fikum juga demikian. Dikenal sebagai sekte yang menolak sunnah Rasulullah SAW. Semua sunnah-sunnah yang sesuai dengan selera mereka diterima. Tetapi yang bertentangan dengan mereka ditolak, semuanya diingkari. Mereka juga jatuh dalam tahrifus sunnah merubah-rubah mentakwil takwil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menolak yang namanya sunnah mereka menolak yang namanya kutubus sitah, kitab enam induknya kaum muslimin dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Bukhari Muslim An-Nasai Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Majah ditolak. Mereka punya kitab-kitab induk sendiri. Yang ada pada mereka barakallahu fikum. Ada istibsar, ada al-kafi dan semisalnya dari karya karya induk mereka. Sehingga mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Rabbnya beda dengan kaum muslimin. Nabinya beda dengan kaum muslimin. Qur'annya beda dengan kaum muslimin. Sunnah Rasul ditolak. Sekte ini pula barakallahu fikum dikenal masyhur sebuah sekte yang mengkafirkan para sahabat. Kafaru sahabat Mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Ali bin Abi Thalib, Husain, Fatimah, Hasan, dan beberapa sahabat yang lain yang mereka kecualikan. Salman Al-Farisi yang dari Persia harus dikatakan mukmin. Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dhal Ghifari, kemudian Al-Miqdad Ibn Aswad. Al-Miqdad Ibn Aswad. Hanya ini saja. ikhwan. Selebihnya kafir. Bahkan termasuk akidah mereka ialah melaknat as-syaikhain. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Di antara akidah mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana kaum munafikin menuduh Aisyah. Dalam kisah ifik yang disebutkan dalam uh, sunnah Rasul dan diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, pensucian, pembersihan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan kaum munafikin. Maka mereka tidak kenal yang namanya sahabat. Padahal yang namanya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in adalah pihak-pihak yang menyampaikan menyebarkan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Para sahabatul kiram sufara bainan nabi wa ummatih. Para sahabat, para safir, safir, delegasi-delegasi antara Rasul dengan umatnya. Ketika para sahabat dikafirkan, putus antara Rasul dengan umatnya. Dari sini Khodatina Azzaikumullah sangat nampak jelas bahwasanya Syiar Rafidah mereka menginginkan untuk ibtalus syariah membatalkan Islam yang mulia ini. Bayangkan semua poin-poin pentingnya gugur. Rabbnya bukan Allah. Nabinya bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qur'annya bukan Al-Qur'anul Karim. Sunnah Rasul ditolak. Para sahabat dikafirkan. Apa yang sisa? Apa yang sisa ya, Pak? Tidak ada yang sisa sama sekali. Sehingga kaum muslimin di sebuah lembah. Syiar Rafidah di lembah yang lain. Muslimin bukan Rafidah. Rafidah bukan kaum muslimin. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Belum lagi khonamtina azakumullah. Akidah mereka yang lain terkait dengan sikap hulu. Melampaui batas dalam sikap ahlul bait di antara iktikadnya mereka, mereka memiliki keyakinan atau akidah yang disebut dengan raja'ah. Akidah raja'ah. Raja'ah ini mereka uh, kali pertama gunakan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maknanya Ali bin Abi Thalib itu wafat dan nanti akan kembali lagi ke dunia ini. Tayyib mata thumma raja'a ila dunya marratan thaniyatan qabla akhirah Sahabat Ali kata mereka mati. Setelah itu rujuk kembali ke dunia yang kedua kalinya sebelum kiamat. Itu namanya raja'ah. Mirip-mirip kayak apa ya, raja'ah itu. Ah, reinkarnasi. Bedanya kalau reinkarnasi e, pindah jasad rohnya ke tempat yang lainnya ini ndak seorang-orangnya sak jasadnya sak badannya seorangnya keluar kembali Nah, Ali bin Abi Thalib ini pemahaman kufur pemahaman kufur barang siapa yang meyakini raja'ah fahuwa kafir dengan kesepakatan para ulama mengingkari nas Al-Quran dan hadis ya ikhwan. Orang sudah mati nggak mungkin balik. Nanti bangkitnya kapan ya ikhwan? Dibangkitkan ketika hari akhir. Ini awal rojiahnya mereka. Setelah itu prinsip rojiah ini digunakan untuk al-mahdinya mereka. Mereka punya imam al-mahdi. Nah, imam mahdinya mereka ini diikhtilafkan tetapi yang masyhur di antara mereka al-mahdinya mereka ini masih kecil. Lahir masih kecil kemudian raib. Tahu raib ya? Bahasa mereka ghaibubah. Ghaibubah, raib memang meninggal. Hah? Mereka meyakini al-mahdinya mereka ini mengalami keraiban atau kegaiban di sebuah gua atau di sebuah sirdap di sebuah tempat yang namanya Samirra dijaga oleh oleh macan-macan khusus yang menjaga gua dia ini dan nanti akan keluar pada masanya pada masanya nanti. Ini semuanya adalah khurafatnya orang-orang Rafidhah. Etikatnya mereka Al-Mahdi ini mengalami dua kali ghaibubah Yang pertama raib Dan diyakini kembali lagi Itu namanya roji'ah Tapi kembalinya nggak ada yang tahu Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja Yang dekat dengan Al-Mahdi ini Ini kebohongannya Syiah Rafidah. Setelah itu raib lagi Hmm? Dan mereka mengatakan yang kedua kalinya disebut dengan al-ghaibu badul Gubro. Keraiban yang paling besar. Sebab tidak muncul lagi sampai nanti pada saatnya. Barakallahu fikum. Ini roj'ah yang ada pada mereka dan itu merupakan pemahaman yang kufur barakallahu fikum. Belum lagi mereka meyakini yang namanya Ahlul Bait dan tokoh-tokoh rafidhahnya mereka itu orang-orang yang maksum dari kesalahan. Belum lagi mereka meyakini bahwasanya tokoh-tokoh Syiah ini al ghaib, mengerti perkara gaib. Hah? Itu semuanya ya pemahaman kufur. Pemahamannya kufur semuanya barakallahu fikum sehingga mereka ini sebuah sekte, bukan lagi sekte yang dikatakan mubtadi'ah, tapi sebuah sekte yang dinyatakan kafir oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Ini secara global yang ada pada mereka. Yang kita bahas kali ini barakallahu fikum adalah tentang sejarah kelam Syiah Rafidhah terhadap agama Islam yang mulia ini, terhadap kaum muslimin, terhadap negara-negara kaum muslimin. Yang tadi mukadimah supaya antum tahu mereka ini bukan kaum muslimin. Akidahnya kufur. Sehingga yang punya keyakinan kita harus bersaudara dengan Rafiullah ini orang yang nggak beres. Difonis langsung oleh para ulama sebagai mubtadi umbal Ketika ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai sunni salafi. Tayyib mengaku di atas bendera dakwah salafiyah. Ternyata kemudian dia bersaudara mengadakan ukhuwah Islamiyah dengan kaum Rafidhah. Meyakini agamanya sama. Meyakini Robnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Ini adalah penyimpangan yang begitu fatal. Orangnya langsung difonis sebagai mubtadi umbal dengan tanpa ada munasahah dengan tanpa ada nasihat dengan tanpa ada teguran dengan tanpa ada apapun dikarenakan kesalahannya amat amat sangat fatal bahkan sebagian ulama mengatakan kufur barakallahu fikum ini fair sampingan tapi terkait dengan sejarah kelam mereka ini Cukup banyak. Saking banyaknya saya, saya, saya sampai bingung ya. Disampaikan semua atau sebagian? Yang disampaikan insya Allah yang penting-penting saja. Sebelum kita membawakan contoh-contoh sejarah kelam Syiar Rafidah kita bacakan terlebih dahulu pernyataan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika menjelaskan tentang Rafidhah ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid yang ke-25 halaman 302 dan setelahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang Rafidah ini. Kata beliau, qala rahimahullah walam يعرف المسلمون أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام min هذه الطائفة الضالة الغاوية kata beliau kaum muslimin tidak pernah tahu tidak pernah mengenal yang paling banyak dustanya yang paling banyak fitnahnya yang paling banyak dustanya yang paling banyak fitnahnya yang paling banyak membantu orang-orang kafir untuk menumpas kaum muslimin dibandingkan sekte sesat yang menyimpang ini. Rafiullah. Banyak dustanya. Banyak fitnahnya. Dan banyak berkonspirasi dengan orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Beliau mengatakan setelah itu fa innahum syarrun minal khawarijil marikin. Ini tolong dicamkan baik-baik. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mereka ini Syiah Rafidhah ini lebih jahat lebih jelek dibandingkan kaum Khawarij Al-Mariqin yang keluar dari Islam. Bayangkan. Selama ini antum dikasih suguhan tontonan, tontonan kekejaman, kekejaman khawarij. Mungkin yang paling menghiburkan di akhir-akhir ini adalah kekejaman yang dipertontonkan oleh Daulah Islamiyah, ISIS. Bagaimana kejamnya mereka, bagaimana sadisnya mereka, bagaimana jahatnya mereka. Semua yang antum baca, yang antum saksikan, yang antum melihat tentang kekejaman-kekejaman kaum khawarij, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan syiar Rafidah. Beliau menyatakan Rafidah ini lebih jahat, lebih jelek daripada khawarij al-mariqin. Kata kata beliau, wa ulaika qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Kalau orang-orang Khawarij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka yaqtuluna ahlal Islam. Khawarij itu membunuh kaum muslimin wa yad'una ahlal authan dan membiarkan ahli authan para berhalaisme kaum musyrikin. Itu Khawarij membunuh kaum muslimin, membiarkan membiarkan orang-orang kafir. Wahaula kata beliau. Sementara riya rafidah ini, syiar rafidah ini yu'awinun al-yahud wan nasara wal musyrikin ala ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihil mu'minin. Sementara rafidah mereka ini membantu berkonspirasi dengan orang-orang Yahudi, dengan Nasrani, dengan kaum musyrikin untuk membantai Ahlul Bait. Diulangi lagi, untuk membantai Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW dan membantai umat Islam. Lebih kejam yang mana ini? Rafidah. Rafidah. Dikarenakan Rafidah membunuh kaum muslimin. Khawarij membunuh kaum muslimin. Rafidah membantai ahlul bait. Khawarij belum. Khawarij membiarkan orang-orang kafir. Dibiarkan. yang nggak diajak konspirasi. Rafidah mengajak orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, kaum musyrikin berkonspirasi untuk membantai kaum muslimin. Lebih jahat. Kata Ibnu Taimiyah setelah itu, kama a'anul musyrikina min a'da'il Islam على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس بن عبد المطلب وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار kata Ibnu Taimiyah, mereka ini Rafidhah membantu kaum musyrikin dari musuh-musuh Islam, yaitu kaum Tatar. Membantu kaum musyrikin musuh-musuh Islam atas apa yang mereka lakukan di kota Baghdad dan kota-kota yang lainnya terhadap Ahlul Bait terhadap Ahlul Bait dan sumber risalah yaitu anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an dan yang selain mereka dari kalangan ahlul bait dan kaum mukminin membantu kaum musyrikin di kota Baghdad dan yang lainnya di kota Kubrus, Kubrus dan semisalnya di wilayah Syam membantu kaum musyrikin untuk membantai ahlul bait Nabi meruntuhkan daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu daulahnya Ahlul Bait ya ikhwan. Dari keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Membantai ahli bait yang lainnya dan membantai kaum muslimin yang lainnya. Minal qatl membunuh mereka. Wasabi menawan mereka. Wa kharabid diyar dan menghancurkan bangsa dan negara mereka ketika itu. Beliau mengatakan wa syarru haula'i wa dararuhum ala ahli islam la yuhsihi ar-rajulul fasihu fil kalam kejahatan Rafidhah madaratnya Rafidhah atas kaum muslimin tidak bisa dihitung walaupun oleh seseorang yang fasih dalam bahasanya Saking banyaknya ya Intah kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai ucapan beliau yang diinginkan di sini barakallahu fikum. Di sini beliau menyebutkan sejarah kelam Syiah dari banyak sisi. Yang pertama dusta. Yang kedua membuat fitnah. Yang ketiga membantai kaum muslimin, membantai ahlul bait, berkonspirasi dengan musuh-musuh Islam. Ini akan kita kaji insyaallah taala. Beliau juga mengatakan disebutkan juga di Majmu'ul Fatawa jilid yang keempat halaman 471 dan setelahnya beliau menyatakan tentang Rafidhah ini kata beliau innar Rafidhata ummatun laisa laha aqlun sarih wala naqlun sahih wala dinun maqbul wala dunya mansurah Rafidah ini sebuah umat tidak punya akal yang sehat yang jelas tidak punya agama penukilan yang sahih tidak punya agama yang makbul yang diterima tidak pula dunia yang ditolong. Akalnya tidak waras, sanatnya nggak ada yang soheh, agamanya ditolak, dunianya tidak pernah ditolong. Beliau mengatakan balhum min a'zami tawaifi kadziban wa jahla. Bahkan mereka itu sekte yang paling besar dustanya dan kedunguannya. Tambahan lagi Ikhwan. Sekte dungu, sekte goblok. Nanti akan dibawakan insya Allah. Semoga ada waktunya. Wadinuhum yadkhulu al muslimin atau yudkhilu al muslimin kulla zindiqin wa murtadin. Agama mereka membuat masuk di tengah-tengah kaum muslimin semua orang yang zindiq semua orang yang murtad. Ini poin berikutnya. Nanti akan dibawakan kalau ada waktu tokoh-tokoh murtad, tokoh-tokoh zindid di balik kelambu Syiar Rafidhah. Beliau mengatakan kama dakhala fihim contohnya kama dakhala fihim nusairiyah wal ismailiyah wa ghairihim sebagaimana masuk di tengah-tengah mereka sekte nusairiyah Nusairiyah yang mengikuti uh, Nusairuddin Atusi. Sekarang ini yang namanya Nusairiyah ada di Syria. Dianut oleh Bashar Assad yang dikafirkan oleh para ulama itu. Pembantaian Syria itu dari sekte Nusairiyah Rafidah. Mereka ini pemahamannya yang paling kafir menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sekarang ini mereka menuhankan presidennya menuhankan tokoh-tokohnya membantai kaum muslimin Nusairia sekarang di Syria ya yang lagi merapat ke sana Rusia merapat Cina merapat Vietnam merapat Iran merapat semua e, kubur sana ya itu Nusairia dikafirkan para ulama juga masuk tengah-tengah mereka al-Ismailiyah Ismailiyah ini Karamitah sekte kebatinan. Dan dalam sejarah Islam barakallahu fikum al-Ismailiyah yang sempat berkuasa dalam sejarah yang ada di Mesir. Daulah Bani Ubaid, Ubaidiyah, Ismailiyah, Karamitah, Fatimiyah. Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir dari mereka. Bahkan yang namanya uh, tokoh mereka Eh, lupa namanya ikhwan, Ubaid, Ubaidullah bin bin bin Dahson atau siapa dia ikhwan, mengaku sebagai Imam Mahdi. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Ini Ismailiyah. Daulah yang dikafirkan para ulama juga. Nusairiyah ada, Ismailiyah, Karamitah, Batiniyah ada. Dalam sejarah barakallahu fikum kejahatan Ismailiyah, Karamitah ini merekalah yang melakukan pembantaian besar-besaran di dalam Masjid Nabawi mencuri hajar aswad ke tempatnya mereka. Ini dari kalangan Ismailiyah, Karamitah, Tatiniyah. Semoga ada waktu untuk menjelaskannya. Beliau mengatakan fa innahum ya'maduna ila khiyaril ummah yu'adunahum wa ila a'da'illah al-yahud wan nasara wal musyrikin yuwalunahum Rafidah ini aneh. Mereka datang menuju kepada hamba-hamba Allah yang terbaik. Dimusuhi. Para sahabat dikafirkan. Kaum muslimin dimusuhi. Tapi kepada musuh-musuh Allah, al-Yahud, wal-Nasara, wal-Musyrikin, mereka bisa loyalitas. Itu Syiah. Yang terakhir mereka sekarang mengadakan semacam konspirasi atau koalisi dengan orang Nasoro. Satu meja. Yang ini Syiah Indonesia ya konya, Anak nggak bicara masalah Iran. Indonesia. Syiah sebelahnya Nasoro. Ingin memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Muncul ketika ada keputusan daripada Bupati Bogor yang melarang semua eh, semua gerakan-gerakan Syiah. Wah, itu semuanya pada kalang kabut. Hamnya muncul, mereka yang muncul mengadakan acara tadi. Syiah dengan Nasoro. Dengan Nasoro upaya bersama untuk menuntut hak kaum minoritas. Contoh real di zaman sekarang ini. Musuh-musuh agama dicintai. Kaum muslimin dibenci, dibantai. Beliau mengatakan wa ya'maduna ila sidqi zahiril mutawatir yadfa'una mereka menuju kepada kejujuran khabar yang jujur khabar yang nampak khabar yang mutawatir ditolak Al-Quran ditolak sunah Rasul ditolak wa ilal kadhibil mukhtalaq alladhi yu'lamu fasaduhu yuqimuna sementara kedustaan-kedustaan yang diciptakan oleh mereka yang dikenal kerusakan-kerusakannya justru mereka perjuangkan yang jujur tolak yang yang yang bohong-bohong diterima itu rafidhah katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mereka ini kalau mereka ini sebagaimana dikatakan oleh Sya'bi rahimahullah lau kanu minal bahaim lakanu humura Rafidah ini kata kata Syabi rahimahullah. Dan Syabi orang yang paling kenal, yang paling mengerti Rafidah. Katanya Syabi, "Lau kanu minal bahaim lakanu humura." Kalau Rafidah itu hewan ternak, mereka itu kayak keledai. Hmm? Kalau seandainya mereka itu hewan, hayawan, mereka itu keledai. Saya mau tanya, keledai itu lambang apa ya, kawan? Eh? lambang kedunguan, lambang kegoblokan, lambang kejahilan itu keledai. Apalagi apa? Lambang apa lagi Evan? Eh? Suaranya paling jelek. Kayak gitu ya. Enna angkara rasulullah sautul hamir. Suaranya paling jelek. Jika rasulullah. Indah kalamu rahimahullahu ta'ala. Nama Ikhwan. Dari penjelasan Ibnu Taimiyah ini kita bisa memetik sekian banyak poin-poin. Mudah-mudahan jamnya oh masih panjang. Alhamdulillah ya. <clears throat> Poin-poin terkait dengan Rafiullah ini. Yang pertama, Rafiullah dikenal sebagai sekte pendusta. Dan itu perkara yang wajib menurut mereka dengan prinsip takiyah. Takiyah itu menampilkan zahir lain dengan batinnya. Barakallahu fikum. Terutama di tempat-tempat yang mereka belum bisa tampil, mereka takiyah, sembunyi-sembunyi. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Minhajus Sunnah juz yang pertama halaman 59. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayati wal isnad ala anna ar-rafidhata akdhabu tawaif wal kadhibu fihim qadim ولهذا كان islam الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب kata Ibnu Taimiyah para ulama sepakat Para ulama ahli penukilan, ahli periwayatan, ahli isnad, ulama ahli hadis sepakat bahwasanya Rafidhah sekte yang paling pendusta. Kedustaan pada mereka sudah lama, klasik. Oleh karena itulah kata beliau para imam Islam, para ulama-ulama Islam mengetahui ciri khas Rafidhah dengan banyak dustanya. Kalau Abu Hatim Ar-Razi Berkata Abu Hatim Ar-Razi, "Sami'tu Yunus ibn Abdul A'la yaqul." Saya pernah mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata. Berkata Ashhab ibn Abdul Aziz, "Su'ila Malik an-Rafidah." Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanya tentang Rafidah. Beliau mengatakan, "La tukallimhum wa la tarwi anhum, fa innahum yakdzibun." Jangan ajak bicara mereka Jangan mengambil ilmu dari mereka. Mereka berdusta. Juga berkata Abu Hatim Ar-Razi, Haddathana Harmalah At-Tujibi, murid Imam Syafi'i." Dia mengatakan, kala sami'tu Syafi'i yakul, Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lam ara ahadan ashada fi zur min ar Aku belum pernah melihat seorang pun yang paling suka bersaksi dengan dusta melebihi Rafidah. Ini ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dinasihatkan kepada orang-orang yang menisbahkan diri kepada Syafi'i rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah. Ayyuha Syafi'iyah Perhatikan baik-baik ucapan imam kalian dan imamnya kaum muslimin Asyafi'i syafii rahimahullah mendustakan sekte Rafidah dikatakan sebagai, sebagai sekte yang paling berdusta yang paling yang, yang paling banyak dustanya maka jangan sampai anda terkecoh dengan tokoh-tokoh kalian yang merangkul syiar Rafidah memasukkannya di tengah-tengah kalian Al-Imam Syafi'i menyatakan mereka adalah orang yang paling berdusta. Fallahul musta'an. Dan masih banyak lagi ya ikhwan keterangan-keterangan para ulama yang lainnya terkait dengan masalah ini. Satu, jelas gamblang bahwasanya Rafidhah ini sekte yang paling pendusta. Yang kedua, Rafidhah dikatakan tadi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah a'zamut tawaifi jahla. Sekte kelompok yang paling goblok yang paling jahil. Gak apa-apa ya, saya kasih bahasa kasar gitu ya. Nah, supaya antum tahu bagaimana ceritanya mereka. Paling goblok, Pak Ikhwan. Disebutkan ya, Ikhwan. Bukti gobloknya mereka, dungunya mereka. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah. Di juz yang pertama halaman 13. Beliau mengatakan di antara bentuk gobloknya mereka mereka ini menyerupakan membuat semacam permisalan menyerupakan orang-orang yang mereka benci. Tidak suka. Seperti mereka menyerupakannya kayak kambing. Menyerupakannya kayak kambing. Mereka benci benci dengan Aisyah. Mereka wujudkan seekor kambing. Kambing ditulisi Aisyah. Barakallahu fikum. Karena Aisyah dikenal dengan Humaira, gitu ya. Tahu Humaira ya? Yang cantik, yang yang jelita. Maka mereka bikin kambing itu dicari kambingnya warnanya merah. Ada apa enggak ada, Evan? Enggak ada kan? Enggak ada, dicat merah. Dikasih nama Aisyah Humaira. Ini Aisyah. Mereka benci. Setelah itu kata beliau, mereka siksa kambing tadi dengan cara mereka cabuti bulu-bulunya dan yang semisalnya sampai puas, tuh pokoknya disiksa luar biasa. Mereka mengatakan, kami sedang menyiksa Aisyah. Goblok apa tolol? Ini kata beliau. Dan terjadi ikhwan. Kalau yang sekarang ini monyet. Nyata. Kita dikirimi screenshot oleh sebagian ikhwah. Monyet. Orang hutan. Yang ini Abu Bakar. Yang ini Umar. Yang ini Muawiyah. Insya Allah gitu ya. Atau kalau uh, yang, yang, yang mereka benci. Itu atau Muawiyah. Yazid putranya Muawiyah. Amr bin As. Almarhum para sahabat. Hmm? Nih monyet. Nauzubillah min dzalik. Pelecehan sekaligus gobloknya mereka. <coughs> mereka mengatakan, uh, afwan, kata Ibnu Taimiyah, termasuk gobloknya mereka. Mereka membuat semacam sebuah uh, tempat ya bejana atau semisalnya ikhwan dipenuhi dengan samin minyak samin mereka mengatakan ini adalah perutnya Umar setelah itu kata beliau mereka cabik-cabik bejana tadi ikhwan dilobang-lobangi ditusuk-tusuk saminnya kan keluar begitu saminnya keluar mereka rame-rame meminum samin tadi mereka mengatakan hadza mithlu dharbi Umar wa syurbu dami. Kami sedang memukul, menyiksa Umar, menusuk-nusuk perutnya Umar dan kami minum darahnya. Goblok apa dulu? Barakallahu fikum. Ini ucapannya beliau. Nama Ikhwan. Di antara mereka man yusammi kilabahu Bismi Abi Bakar wa Umar wa yal'anuhuma. Ada lagi di antara mereka yang menamai anjing-anjingnya dengan nama Abu Bakar, nama Umar. Anjing Abu Bakar, anjing Umar. Lalu dilaknat. Dimaki-maki itu anjingnya, di, di, dilaknat dan segala macamnya. Katanya sedang melaknat Abu Bakar dan Umar. Betul-betul ukul sakhifah. Ukul sakhifah فالله musta'an. ومن حماقتهم termasuk kedunguan mereka kata beliau ialah mereka membuat sebuah prasasti monumen atau kuburan dan ini merupakan kedustaan mereka atas kaum muslimin mereka kemudian mengaku ini adalah kuburannya Ahlul Bait. Ini adalah apa? Tempat petilasan atau gimana ikhwannya? Ahlul Bait. Dusta ikhwan. Bisa atau terkadang kata beliau ada orang yang terbunuh. Tidak ada yang tahu. Dikuburkan di sebuah tempat dibikin yang namanya bangunan-bangunan, dibikin yang namanya monumen-monumen, dibikin yang namanya prasasti-prasasti, dibikin yang namanya itu semuanya apa? katakan katakan ini adalah kuburannya Ahlul Bait. Ini adalah kuburannya fulan. Wahakala. Ini min hamakatihi, wa min kadhibihim barakallahu fikum. Dan sebagainya lagi. Antum lihat barakallahu fikum uh, minhajus sunnah dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka memperingati uh, Husain bin Ali. Ha, zikrayat atau Husainiyat. Mereka melukai diri mereka sendiri. Dengan pisau-pisau mereka di bagian punggung sebelah sini. Perempuan-perempuan juga begitu. Melukai punggungnya mereka uh, uh, mereka sendiri di bagian kepalanya. Bayi-bayi yang masih kecil dilukai kepalanya. Ditumpahkan darahnya. Ini sebagai tebusan darahnya Hussein kata mereka. Itu nyata. Sampai sekarang itu masih ada. Semua yang disebutkan tadi oleh, oleh Ibn Taimiyah semuanya masih ada. Sampai sekarang ini dilakukan oleh mereka semuanya kalau merafidah barakallahu fikum. Ala hal cukup. Waktunya biar pas. Cukup. Menunjukkan mereka ini adalah sekte yang paling goblok, sekte yang paling jahil, sekte yang paling dungu. Semua tindakan-tindakan mereka kalau mencermatinya ya menunjukkan jahilnya mereka, hamakahnya mereka barakallahu Kemudian disebutkan tadi juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya banyak sekali orang-orang zindiq kaum zanadiqah zindik-zindik barakallahu fikum yang murtad-murtad dari Islam masuk dalam kelambunya Syiah Rafidhah. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain di halaman 126. Beliau membuat judul Zanatiqatun tahta sitarit tasayyu Kaum zindik di balik kelambu Syiah, gitu bahasanya. Pasti salah ya. Nah, kaum zindik di balik kelambu Syiah. Artinya ini orang-orang zindik. Tahu zindik? Yang menyembunyikan kekufuran dalam hati menampilkan keislamannya. murta dari Islam. Kafir ya Eva. Mereka masuk ke dalam tubuhnya orang Syiah. Di antara yang beliau sebutkan namanya ialah Mughirah ibnu Sa'id. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ibnu Hajar termasuk ulama besar madhab syafi'iyah yang punya kitab Bulughul Maram, yang punya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau juga punya kitab namanya Lisanul Mizan, biografi orang-orang yang gak Beliau mengatakan, Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ijli, Abu Abdullah Al-Kufi, Ar-Rafidhi Al-Kadzab, kata beliau seorang rafidhi dan pendusta. Rafidhi dan pendusta. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Jarir bin Abdul Hamid, "Kana al-Mughira ibnu Sa'id kadzaban sahira." Dulu Mughira bin Sa'id seorang pendusta dan tukang sihir. Tukang sihir. Berkata Al-Juzajani, Kutilal Mughirah ala di'ain nubuwah Mughirah dibunuh dikarenakan mengaku sebagai nabi Rafi'i kezab ini dia ikhwan zanadiqah dan masih banyak lagi yang lainnya barakallahu fikum di antara contoh yang lainnya yang disebutkan oleh beliau Asy-Syamubi bin Hadi rahimahullahu taala ialah Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini. Ini saya bawakan dikarenakan uh, ada kisah yang menarik yang menunjukkan bagaimana bodohnya Rasulullah. Uh, ini sesungguhnya contoh tapi kurang pas dikatakan termasuk di ya Abbad bin Yakub Ar-Rawajini ini secara periwayatan dia dihukumi oleh para ulama ahli hadis sebagai rawi yang soduk rawi yang sodok. Beliau mengatakan kata si mobil di, di, di bagian footnote-nya, Abbahir annahu mughaffal ahmak." Nampaknya dia orang yang mughaffal, tolol dungu. Wala yablu hadz zandaqah, belum sampai tingkatan zandaqah. Abad bin Yaqub Ar-Rawajini. Taib, ini saya bawakan. Ada kisah ya, ikhwan. Ini kisah disebutkan oleh Al-Qasim bin Zakaria Al-Mutarriz disebutkan al zahabi rahimahullah dalam Mizan menukil Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abu Nuaim dari Ibnu Mudhaffar al hafid dari Al-Qasim bin Zakaria Al-Mutarriz kisahnya begini katanya Qasim bin Zakaria saya suatu hari pernah masuk menemui Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini ini Syi'i Tulen tokoh Syiah ya Pak Katanya Al-Qasim, Abad bin Yakub ini biasa ngetes mengetes terlebih dahulu orang-orang yang mau mengambil ilmu daripadanya. Bagaimana ujiannya ya kan? Berkata Abad bin Yakub mengetes Al-Qasim tadi. Ulangannya. Satu. Man al bahr. Siapa yang menggali lautan itu soalnya Evan. Siapa yang menggali lautan samudra ini? Kata Al-Qasim, Allah. Allah. Kata Abad, wa Iya. Lakin man hafarah? Siapa? Siapa yang menggalinya? Ya, Guru Syekh, Tidak tahu, Syekh yang nyebutkan. Kala hafarahu Ali. Yang menggalinya Ali bin Abi Thalib. Ya kan ya, kan? Nah, ya, apa caranya ya, Samudra yang sedemikian dalam, sedemikian luas. Kata mereka yang menggalinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tanya lagi. Soal yang kedua. Waman ajrahu. Siapa yang mengalirkan airnya? Hmm? Berarti kan dulu dunia ini, bumi ini tanah. Gitu. Digali sama Ali jadi lautan. Yang menggali Ali. Yang kedua, siapa yang mengalirkan airnya? Kata Al-Qasim, Allah. Iya Allah. Lakin man ajroh, kata Abbad. Siapa yang mengalirkan airnya? Tidak tahu. Yufidun Syekh. Syekh yang ngasih fayda sama saya. Saya nggak tahu. Kala ajrohul Husain. Bayangkan ya. Yang mengalirkan airnya adalah Husain bin Ali. Itu dari sumber yang mana ya, ya? Eh, kira-kira pakai sumur bor atau ada sumur mana gitu tahu-tahu dialiri air nah samu segitu luasnya ikhwan ini menunjukkan apa ikhwan sakhafah hamakah kedunguan kebodohan dan perkara yang Allah semesta sudah itu tes di tes dua tadi siapa yang menggali lautan jawabannya Ali siapa yang mengalirkan airnya jawabannya Husain ini dusta ya ikhwan ini itikad yang batil. Katanya Al-Qasim bin Zakaria, Abad bin Yakub ini buta. Wa kana makfufa. Dia orangnya buta. Wa itu saifa. Tapi saya lihat ada pedang di sampingnya itu. Saya tanya, liman hada? Pedang ini untuk siapa? Katanya Abad, a'dadtuhu liuqatila bihi ma'al mahdi pedang ini saya persiapkan untuk nanti saya berperang bersama-sama dengan Mahdi Al-Muntawar. Mahdinya di mana ya, Kon? Hilang begitu, ya. Gaib, raib di gua Sirdap. Sudah buta, ada pedang sampingnya. Tanya, pedang itu siapa itu? Saya persiapkan untuk perang bersama dengan Mahdi. Allahu musta'an. Akhirnya Pak Ikhwan. Katanya Al-Qasim bin Zakaria, setelah saya selesai mendengarkan riwayat yang saya inginkan, saya masuk lagi menemui dia. Ternyata dites lagi. Dites lagi sama abad. Kan nggak ngerti siapa yang masuk ini. Nah, selesai kan keluar. Masuk lagi. Kan diuji lagi. Apa ujinya Evan? Satu, siapa yang menggali lautan. Yang kedua, siapa yang mengalirkan airnya. Ini ancang-ancang ini. Hmm? Ancang-ancang dia. Begitu ditanya, man hafarul bahr? Siapa yang menggali lautan? Sambil ancang-ancang mau lari dia mengatakan hafarahu Muawiyah wa ajrahu Amr bin As. Langsung dia lari. Yang menggali Muawiyah, yang mengalirkan airnya Amr bin As. Langsung dia lari kabur langsung kabur loncat kabur abad yang yang apa namanya yang buta tadi mengatakan adrukul fasik adrukul fasik aduwullah aduwullah uktulu begitu buta gak bisa ngapa-ngapain teriak-teriak dia tangkap tangkap tangkap sang fasik itu itu musuh Allah musuh Allah bunuh dia bunuh dia ya udah lari nggak ada yang tahu eh, subhanallah ya Sampai seperti itu. Ini sekelas ulama syiah. Sekelas alimnya syiah. Kamahada. ada Anak kecil aja kalau, kalau, kalau, kalau kamu tanya. Nah itu lautan gimana nak? Itu semuanya Allah bi. Nah, gitu ya. Dari mana sanatnya, dari mana sumbernya kok mengatakan yang menggali lautan itu Ali bin Abi Thalib? Dari mana ya, Eh? Allahul musta'an. Disebutkan Muawiyah. Muawiyah paling dibenci sama Syiah. Disebutkan Amr bin As paling dibenci sama Syiah. Jadi disebutkan musuh-musuh dia. Nah, sambil mau lari, wancang-ancang, kabur sambil mengatakan demikian. Yang menggalinya Muawiyah, musuh kamu. Dan yang mengalikannya adalah Amr bin As, musuh kamu juga. Ngamuk-ngamuk ya, Allahumma Allah Hada Abdad bin Yaqub ar-rawajini. Allahul musta'an. Juga disebutkan di sini terkait dengan Abdullah bin Saba, Sabaiyah yang memenuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Barakallahu fikum. Di antaranya juga ya ikhwan yang zanadiqah adalah Ali ibn al-Fadl al-Batini al-Qirmiti. Al-Qirmiti. Dialah pendiri sekte karamitah batiniyah sekte karamitah batiniyah dikatakan disebutkan di sini ya ikhwan i'lamu ini ucapannya Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq i'lamu as'adakumullah anna darar al-batiniyah ala firaqil muslimin a'zam min bararil yahudi wan nasara wal majusi alaihim bal a'zam min madaratid dahriyah wa sa'iri asnafil kafara alaihim ketahuilah semoga Allah membahagiakan kalian bahayanya batiniah atas firqah-firqah kaum muslimin lebih besar daripada madaratnya al-yahud wan nasara majusi atas kaum muslimin bahkan lebih berbahaya dari para sekte Duhriyah dan seluruh jenis orang-orang kafir yang ada. Bahkan katanya Al-Baghdadi, Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Farqu dan Firat, bahkan batinnya ini mara bahayanya lebih mengerikan daripada Dajjal. Ini pendapatnya beliau, tapi nggak benar. Dajjal yang lebih besar fitnahnya para fikum. Taib, ini didirikan oleh orang yang namanya Ali Ibnu Fadl Al-Batini Al-Kirmiti. Ini masuk dalam kelambunya Syiah Rafidah. Dari sini ya pun muncul yang namanya pemahaman-pemahaman Rafidah yang batinnya, Ismailiyah, Karamitah dan segala macamnya dari orang ini barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh ahli sejarah kata beliau bahwasanya yang meletakkan asas pondasi-pondasi agama batiniah kanu min auladil majus dari putra-putra majusi ini sedikit nyambung benang merahnya ikhwan kenapa mereka begitu luar biasa mempertahankan yang namanya majusi mempertahankan yang namanya api abadi majusi di Iran dikarenakan yang meletakkan paham mereka Sabaiyah Yahudi Batiniyah Karamitah diletakkan pondasinya oleh anak-anak majusi gabung dengan si Rafidhah. Sehingga semuanya klub ada semuanya pada yang namanya Syiah Rafidhah barakallahu fikum. Panjang ya ikhwan, antum bisa melihat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh bin Hadi Al-Ilhadul Khumaini fi Adul Haramain. Ala kulihan banyak kaum zanadiqah, kaum zindiq masuk dalam kelambu-kelambu Syiah. Allahul musta'an. Kumpul yang Syiah ada, aslinya. rafidah jelas. Yang batiniyah, batiniyah, karamitah ada. Nusairiyah ada. Semuanya ada. Fallahul musta'an. Yang berikutnya yang disebutkan tadi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ialah mereka berkonspirasi berkonspirasi dengan orang-orang kafir, al-Yahud, wan Nasara, bahkan kaum musyrikin untuk meruntuhkan negara kaum muslimin untuk membantai kaum muslimin. Dalam sejarah barakallahu fikum itu terjadi pada daulah Bani Abbasiyah seperti yang disebutkan tadi eh, sama beliau. Perlu diingat dengan Al Abbasiyah Daulah Bani Abbasiyah barakallahu fikum. Ini daulahnya Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan hanya Husain. Keluarganya Rasul meliputi azwajun Nabi. Istri-istri Nabi. Ini Ahlul Bait. Kemudian Alu Ali. Keluarganya Ali bin Abi Talib. Dari Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan, Husain dan keturunannya. Juga Alu Abbas. Keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas dan anak keturunannya yang ini nanti memiliki sebuah daulah dalam Islam dikenal dengan daulah Bani Abbasiyah. Sehingga dikatakan daulahnya Ahlul Bait. Ada lagi Alu Ja'far, ada lagi Alu Aqil. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu eh, dengan lafaz yang sangat sharih. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul bait. Sehingga dusta besar, makar besar ketika orang-orang Syiah hanya mengkhususkan ahlul bait hanya pada Husain saja atau pada keluarganya Ali saja. Ada kezab ya. Ha? Ahlul bait keluarganya Rasul, para istrinya, keluarganya Ali, keluarganya Abbas. Ini yang masih yang masih ada ya, ya, ya sampai sekarang ini. Alu Ja'far sudah enggak ada. Alu Aqil sudah enggak ada. Mereka lagi menyebutkan Alu Harith dan nggak ada. Jadi ahlul bait sangat banyak. Tayyib barakallahu fikum. Dalam sejarah ahlul bait ini sempat memimpin dunia. Kalau sebelumnya khilafatun nubuah. Khilafah kenabian. Khulafah Rasyidin ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah itu kerajaan Islam. Hmm? Mulkun, mulukul Islam. Dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Mulai daulah Bani Umayyah. Agar ya, Daulah Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Setelah itu ya, ikhwan, setelah selesainya daulah Bani Umayyah, barakallahu fikum. Masuk Generasi berikutnya namanya Daulah Bani Abbasiyah. Itu semua dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dalam sejarah ikhwan azakumullah yang berkonspirasi dengan musuh-musuh agama. Ketika itu berkonspirasi dengan kaum Tatar. Kaum Tatar ini anak keturunannya atau pasukannya Cingkis Khan dari Mongolia dan sekitarnya. Kaum Tatar yang difatwakan oleh para ulama yang ada ketika itu sebagai orang-orang kafir walaupun zahirnya menampilkan Islam berkonspirasi dengan Tatar meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Siapa tokoh Syiar rafidah yang ada ketika itu? Jawabannya ialah disebutkan oleh para ulama yang berkonspirasi dari kalangan Syiar rafidah dengan kaum Tatar untuk meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah ialah Al-Wazir Ibnul al qami Ar-Rafidhi Kata Ibnu Kathir dalam bukunya lebih daya nihayah, qabbahahullah. Semoga Allah menjelekkan wajahnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ali Ibni Abi Talib dari kalangan Ahlul Bayt Barakallahu fikum. Dikenal dengan Al-Wazir Muayyiduddin Abu Talib Ibn Al-Alqami. Ibn Al-Alqami ikhwan dia ini sebelumnya di masa Bani Daulah Bani Abbasiyah dihormati, dimuliakan oleh Alu Abbas. Jadi seorang wazir, seorang menteri, kepercayaan yang betul-betul dikasih amanah besar. Karena masih keluarga, ini Alu Ali, yang ini Alu Abbas. Tetapi dia memiliki pemahaman yang mengerikan. Pemahaman syiar rafidah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah wa kana rafidiyan khafifan al tawiyah al-islami wa Ahli. Dia ini seorang rafidhi, rafidah, khabif, busuk. Yang begitu jelek hatinya, niatannya atas Islam dan kaum muslimin. Bencinya luar biasa dengan kaum muslimin. Dia inilah yang kemudian berkonspirasi dengan orang-orang Tatar untuk menghancurkan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, itu bisa membaca penjelasan Al-Imam ah, Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa. Dijelaskan tentang kasus ini. Dia begitu pasukan Tatar sudah mulai merapat mendatangi orang-orang Tatar konspirasi dengan dia, meyakinkan kaum Tatar bahwasanya dia bersama dengan kaum Tatar. Jaminannya harus mendapatkan dukungan. Uh, eh, Afan ya, sebelum itu ya Ikhwan, uh, kaum Tatar sudah merambah sekian banyak tempat. Sekian banyak tempat dan sangat ditakuti. Ini orang ke sana. Sudah konspirasi diterima. Dia mengatakan, tunggu, akan saya kasih aba-aba kapan waktunya merangsek masuk ke wilayah kaum muslim. Ini dari saya redaksinya ya kawan ya. Sudah. Semua rahasia-rahasia. Semua kekuatan Islam dilaporkan pada pihak Tatar. Masuk sini, wilayah sini, sini, sini, sini. Komplit. Sehingga sangat tergambar dengan jelas oleh pihak Tatar jahatnya jahatnya ikhwan sebelum kaum Tatar merangsek masuk dia bisa meyakinkan dia bisa meyakinkan para ulama-ulama yang ada ketika itu datang ke sebuah tempat dia setting untuk sebuah sebuah acara gitu ya tapi itu tempat pembantaian dia bilang kepada kaum Tatar menyiapkan segala sesuatunya digiring berkelompok dari kalangan ulama, dari kalangan ahlul ilmi dibawa. Sampai sana dibantai. Habis. Dibawa lagi dari kalangan para jenderal-jenderal. Itu bahasanya ya. Para panglima-panglima dibawa lagi. Hah? Sampai sana dibantai oleh kaum Tatar. Habis. Sampai tidak lagi menyisakan alim ulama yang terkemuka, para jenderal-jenderal, panglima-panglima perang yang terkemuka, bahkan menteri-menteri yang berpengaruh, melainkan di bawah semua dibantai. Saat itulah ketika yang namanya kerajaan negara sudah lemah, orang-orang pentingnya tidak ada, justru masuk. Serang! maka hancurlah dan runtuhlah yang namanya daulah Ahlul Bait, daulah Bani Abbasiyah melalui tangan Tatar dengan pengkhianatan Ibn al-Alqami ar-Rafidhi. Asy-Syamubi bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Al-Ilhadul Khumaini fi Adil Haramain di halaman 169 bikin judul Ibnul Alqami Al-Khain alladhi kana sababan fi suqutil khilafah al-abbasiyah. Biografi Ibn al-Alqami, sang pengkhianat yang menjadi sebab runtuhnya, jatuhnya khilafah Abbasiyah. Satu negara ya ikhwan. Bukan satu wilayah. Itu direkam, dicatat rapi oleh para ulama Islam, sejarawan Islam dalam buku-buku mereka. Ibnu Kathir mencatat dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga para ulama yang lain. Disinilah mereka kaum muslimin dan para ulama-ulama kaum muslimin lebih mengetahui dan lebih mengenali Rafidah. Ternyata mereka ini adalah khawanah para pengkhianat-pengkhianat bangsa tega menghancurkan negara tega menghancurkan bangsa dalam rangka untuk ambisi pribadinya. Barakallahu Maka dinasihatkan betul kepada segenap kaum muslimin dan juga penguasa-penguasa kaum muslimin hendaklah mewaspadai yang namanya syiar rafidah. Jangan sampai dikasih sesuatu amanah atau kepercayaan yang berkaitan dengan bangsa dan negara di dalam hati mereka masih tersimpan bara kebencian kepada Islam wal muslimin dikhawatirkan kalau dibiarkan begitu saja mereka akan mengulangi lagi yang kesekian kalinya pengkhianatan mereka terhadap bangsa dan negara Apalagi sebuah negara, sebuah bangsa yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Mereka tidak peduli ya ikhwan. Alim ulama diserahkan kepada musuh-musuh agama. Tokoh-tokoh agama serahkan kepada musuh-musuh agama. Bantai semuanya. Yang penting dianya bisa jaya. Tapi terkait dengan satu orang tadi, Ibn Al-Qamit tadi ikhwan. Apa yang dia inginkan dari kaum Tatar, nggak dapat. Setelah semuanya hancur, semuanya runtuh, semuanya berantakan, kaum muslimin dibantai oleh kaum Tatar, sebagian ditawan, kemudian yang namanya e, negara, wilayah dan tempat dihancurkan semuanya oleh kaum Tatar. Bayangannya Ibn Al-Qami bakal mendapatkan kedudukan di kalangan kaum Tatar. Ternyata tidak. Setelah semuanya hancur, dia juga mendapatkan apa, eh, mendapatkan jatahnya direndahkan, dihinakan oleh kaum Tatar. Fallahul musta'an. Ini bukti yang paling paling jelas dalam sejarah barakallahu fikum konspirasi konspirasi Syiah dengan musuh-musuh agama. Bukti pengkhianatan kaum Syiah terhadap bangsa dan negara sejarahnya sangat kelam. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Kalau zaman sekarang ini wabah. Konspirasi mereka dengan al-Yahud wan Nasara untuk membantai kaum muslimin. Sangat nyata ya. Barakallahu fikum. Kalau antum mau sedikit eh, membuka-buka begitu ya ikhwan. Di balik yang namanya agresi-agresi yang ditujukan kepada Palestina. Di belakangnya adalah al-yahud wan nasara plus syiah rafidah plus syiah rafidah Fallahu musta'an Naam, ini terkait dengan sejarah kelam pengkhianatan mereka. <clears throat> Allahul musta'an. Adapun terkait dengan sejarah kelam kebengisan dan sadisnya mereka di dalam membantai kaum muslimin itu juga direkam oleh para ulama dalam buku-buku sejarah yang ada. Kali ini pelakunya dari kalangan Batini Ismaili Qaranta Al-Qirmiti. Peristiwa yang ma'ruf di kalangan para ulama di mana mereka masuk ke wilayah Mekah, masuk ke wilayah bahkan ke Masjidil Haram, di saat kaum muslimin hendak bersiap-siap untuk menuju ke Arafah, wukuf di Arafah di musim haji. Tepatnya pada tanggal 8 Dhul Hijjah tahun 317 Hijriah Orang yang bernama Abu Tahir Sulaiman Ibnu Abi Sa'id Al-Janabi Al-Qirmiti Al-Batini Al-Rafidhi masuk ke sana dengan pasukannya. Kaum muslimin tidak sadar. Mereka semuanya lagi fokus menuju ke arah bersiap-siap menuju ke arah Arafah. Tanggal 8 Yaum Tarwiyah eh, ke Mina. Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9-nya ya, kawan. Tiba-tiba masuk pasukannya Abu Thahir Al-Kirmiti ini. Disitulah dia melakukan pembantaian yang sangat-sangat kejam. Pembantaian dilakukan di dalam Masjidil Haram. Di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Yang dibantai adalah calhaj, calhaj. Calon-calon jamaah haji. Karena belum haji, belum manasik. Mereka yang sedang tawaf di Ka'bah dibantai, dibunuh. Yang lagi tawaf, yang lagi sholat, yang lagi ibadah, yang lagi baca Quran, dibunuh, dibantai sama mereka. Begitu melihat ada pembantaian, mereka semuanya lari ke Ka'bah. Bergelantungan tangan di Ka'bah sebagai tanda perlindungan. Di masa jahiliyah dahulu, ketika ada orang yang masuk ke Masjidil Haram, datang ke Ka'bah langsung menggelantungkan tangannya di Ka'bah itu aman. Tidak bakal dibantai, tidak bakal dibunuh. Satu yang terjadi di zamannya Rasul Ibnu Hatal yang murtad dari agamanya ketika Fathu Mekah. Itu aja ikhwan. Itu diizinkan dalam Islam. Selebihnya nggak boleh. Itu zaman jahiliyah. Juga terus berlaku zaman Islam ketika ada yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman ini yang di dalam Masjidil Haram dibantai. Yang lari ke Ka'bah bergelantungan tangan di Ka'bah tidak perlu dibantai. Sampai yang namanya pelataran tawaf matof bersimbah darah. Dipenuhi dengan mayat-mayat calon jemaah haji. perserakan di mana-mana. Dalam keadaan tokohnya mereka ini, Abu Thahir Al-Kirmiti ini, dia duduk atau ber, berdiri di sampingnya Hajar Aswad sambil menyatakan anal khaliq, sayalah sang pencipta. Anal ladzi umitu wa uhi. Saya mematikan, saya menghidupkan. Nauzubillah min dzalik. Kafir ya. Anak punya membantai. Sumur zam-zam ketika itu dipenuhi dengan mayat-mayat kaum muslimin sampai buntu, disumpel. Gimana bahasanya Irfan? Disumpel gitu ya. Ditutupi. Terbunuh di dalam Masjidil Haram Barakallahu fikum sekitar 1700 nahu 1700 minar rijal wan nisa wa hum muta'alliquna bil Ka'bah 1700 orang laki perempuan dibantai di Masjidil Haram sebagian mereka bergelantungan di di, di, di Ka'bah. Yang di luar sana yang di gang-gang kota Madinah yang terbunuh sekitar Salasuna alfa 30 ribu orang Anak-anak Wanita-wanita Ditawan dengan jumlah yang sama 30 ribu orang Hajar Aswad dicuri, dibawa oleh mereka barakallahu fikum. Dikatakan waqad batal al-hajj min al-Iraq bisababil qirmiti thalatha sinin mutawaliyah min hadhihi sana Dengan sebab ini haji dari Irak batal selama tiga tahun berturut-turut semenjak tahun ini 317, 18, 19, 20 Irak tidak bisa. Bahkan wabatola ba'daha sinina kathirah. Bahkan haji batal. Tidak ada lagi yang namanya haji sekian tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan Hajar Aswad baru bisa dikembalikan ya ikhwan setelah 21 atau 22 tahun pasca kejadian. Sesuatu yang begitu kejam, begitu keji, tidak pernah satu kali pun orang-orang Yahudi berbuat semacam ini. Tidak pernah satu kali pun kaum Nasoro berbuat semacam ini. Tidak ada sekte-sekte yang lain yang berbuat sekejam ini. Khawarij juga iya. Tapi yang paling kejam ini. Nauzubillah min Antum bisa melihat di dalam buku-buku sejarah para ulama peristiwa atau kejadian tahun 317 itu puncaknya ikhwan puncaknya bukan awal mulanya tahun-tahun sebelumnya Allahul Musta'an mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi di negara, di semua wilayah dari mulai tahun 251 terus berlangsung sampai 317 Hijriah itu puncaknya. Tahun-tahun itu kaum muslimin betul-betul mendapatkan fitnah yang begitu banyak, begitu besar dari kaum Syiah, kaum rafiullah. Bukan semata-mata mengkampanyekan pemahamannya ikhwan, fisik, pembantaian, pembunuhan, penjarahan oleh mereka-mereka ini. Wallahul musta'an. Konspirasi dengan orang-orang kafir. Contohnya Tatar, Ibn Al-Qabi pelakunya pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, itu Rafidah. Membantai kaum muslimin dengan pembantaian yang paling keji dalam sejarah. Pelakunya Abu Tahir Al-Kirmiti. Rafidhi kadzab, Khabif barakallahu. Semuanya dari kalangan Rafidah. Apalagi yang kurang? Hah? Semuanya lengkap. Sehingga mereka bukan semata-mata punya pemahaman yang kufur. Yang berupaya untuk membumi hanguskan Islam. Tetapi mereka punya sejarah berdarah. Yang kita bawakan yang paling besar ya Yang, yang lainnya banyak sepanjang sejarah mereka sampai hari ini. Sampai hari ini yang kita pakai yang paling dahsyat. Nauzubillahi min dzalik. Itulah mereka. Fallahul musta'an wa la haula wa la illa billahil aliyil azim. Apalagi yang kurang ini, ikhwan? Apalagi yang kurang tadi yang dibawakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sudah. Membantai sudah, konspirasi sudah, bahkan yang dibantai yang ahlul bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekte yang paling pendusta iya, yang paling goblok juga iya. Hah? Masuknya kaum zanatiqah murtadin yang murtad dari agama di tengah-tengah mereka iya, Nusairiyah, Ismailiyah. Kita makan lagi ikhwan ya. Rafidah ini barakallahu fikum. Dikarenakan pendirinya itu adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka pada mereka ini banyak kemiripan-kemiripan dengan Yahudi. Namanya musyabahatur rafidah bil Yahud. Kemiripan rafidah dengan Yahudi kufar. Disebutkan hal itu oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah dan juga disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain halaman 191 pasal fusulun fi musyabahati rafidah lil kufar pasal kemiripan rafidah dengan orang-orang kafir terutama dengan bangsa Yahudi bahkan ditulis kitab khusus dalam masalah ini kitab khusus dalam bab ini. Bukti-bukti kemiripan uh, dengan Yahudi. Ini pentingnya ikhwan. Supaya antum tahu benang merah mereka. Benang merahnya mereka larinya pada kaum Yahudi. Musuh-musuh agama. Sehingga jangan heran ketika musuh-musuh agama melakukan yang namanya kampanye-kampanye, mengkampanyekan pemahaman-pemahaman kufur mereka. Kemudian mereka melaksanakan yang namanya agresi-agresi militer. Atau jangan heran di tengah-tengah mereka, di balik mereka ada Rafidah. Ada Rafidah barakallahu fikum. Musuh-musuh agama memunculkan yang namanya pemahaman liberalisme, pemahaman kufur. Di balik mereka ada Syiah Rafidah. Ya, Pak ya? Dimunculkan lagi yang namanya jin. Di balik mereka Syiah Rafidah. Dirangkul dengan mesra oleh mereka semuanya. Fallahul musta'an. Mau disebutkan ya kan poin-poinnya? Kemiripan-kemiripannya ya, kawan. Hmm? yang saya bawakan ini cukup banyak ya, tapi yang saya bacakan e, terkait dengan hal-hal yang sifatnya amalia. Katanya Asy-Syaikh bin Hadi rahimahullah musyabahatuhum lil yahud fi adami qawli amin fi salat mereka kaum Rafidhah menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal tidak mengucapkan amin ketika sholat. Ini poin penting ya ikhwan. Antum harus tahu Orang-orang rafidah dalam sholatnya tidak mau mengucapkan amin. Antum kalau masuk, masuk ke masjid. Tidak tahu ini masjid siapa ini. Maghrib, wala isya, wala subuh. Sholat. Ha? Baca al-fatihah ghairil maghdubi alaihi maradhalin. Kok hening-hening saja. Cuman antum doang yang keras aminnya. Amin. Kok diam aja ya Fat? Anda harus tahu itu adalah masjidnya Syiah. Disebut dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasul mengatakan ma hasadkumul yahudu ala syai'in ma ha apa ma hasadatkum al yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi iri, hasad kepada kalian wahai kaum muslimin tentang sesuatu melebihi hasadnya mereka kepada kalian tentang ucapan salam dan ucapan amin dalam salat. Barakallahu Artinya apa? Orang-orang Yahudi tidak bisa eh, nggak mengucapkan kata-kata amin dalam salat. Kata Syekh bin Hadi, wa inda ulaikal mukhadzil eh, wa inda ulaikal makhdzulin at-ta'minu mubtil lis-shalah. Menurut fikihnya Rafidhah mengucapkan amin dalam sholat membatalkan sholat tanyakan membatalkan sholat sehingga mereka ya ikhwan tidak berani mengatakan amin barakallahu fikum ada yang mengatakan, enggak, nyatanya saya lihat saya punya teman syiah. Dia mengatakan amin dalam sholatnya. Itu namanya takiyah. Itu namanya takiyah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ikhwan. Juga di antara ciri-ciri ciri-cirinya Rafidhah mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Akbar. Ini, ini juga ciri-ciri syiar Rafidah. Taman sedikit ini dari semua dari semua mukul bin hati. Taib. Di antara kemiripan mereka dengan al-Yahud wa Nasara ialah ittikhadul kubur masajid. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ya ikhwan, menceritakan tentang ahli kitab, ahli Yahud wa Nasara. Kata Rasulullah SAW, La'natullahi ala al Yahud wa Nasara, itakhadhu kubur abiyaihi masajid. Semoga laknat Allah atas al-Yahud wa Nasara. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Juga harus mengatakan qatalallahu liyahud itakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jika Rasul mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah ketika mereka berdua menyaksikan di Habasyah sebuah gereja Maria di dalamnya ada gambar-gambar orang-orang soleh maka Rasul mengatakan mereka itu ketika ada orang soleh atau nabi yang mati tengah-tengah mereka mereka membangun kubur di atas eh, membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar tokoh-tokoh tadi ulaiki syirarul khalqi indallah mereka makhluk yang paling jahat yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala ini al-yahud nasara ikhwan dari sekian banyak sekte-sekte yang ada, di antaranya, dikatakan cukup banyak ya kawan. Di antara sekte yang paling getol menghidupkan sunnatul ahli kitab, sunnatul yahud wa nasar rafidah. Rafidah. Yang kedua siapa ya kawan? Saudari kandungnya, namanya Sufiyah. Ini juga sama. Yang, yang, yang ini ya kawan. Rafidah sangat getol. Sangat ketolak ikhwan. Disebutkan dalam buku ini Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain ada di bagian akhirnya ya ikhwan persaksian salah seorang muridnya Syembil ketika itu kala itu ya ikhwan yang sempat terdampar di Iran itu Rafidah mau kemana gitu terhenti di Iran sekian lamanya dia kemudian penasaran kepingin menyaksikan langsung kuburannya Khomeini. Ditulis di bagian di buku ini di halaman 290 ikhwan dengan judul Musyahadati fi Iran. Persaksianku di negara Iran. Ini yang ke sana Ahmad Al-Matari. Ahmad Al-Matari. Pernah tahu orangnya itu. Saya, saya sempat eh, menemui dia uh, dengan dia ketika, ketika di sana. Jarang jarang nampak ya, Ahmad Al-Matari menyampaikan di sini musyahadati fi Iran. Di sana dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, mencengangkan. Iran yang selama ini dielu-elukan, didengung-dengungkan sebagai negara Islam, anti Amerika anti al-Yahud Nasara. Ternyata amaliyahnya bukan amaliyah Islam, amaliyah syirik. Barakallahu fikum. Dia mengatakan saya saksikan sendiri kuburannya Imam Dhalala Al-Khumaini. Saya lagi menerjemahkan begini ya, Letaknya di kota Teheran. Saya sudah dua kali ke sana selama di Iran. Kesana kepingin tahu penasarannya apa sih kuburannya ikhwan. Saya kesana hanya kepingin tahu apa yang ada pada mereka-mereka ini. Sebelum saya masuk, sebelum saya sampai di masjid, di masjid kuburannya ini Saya melihat sebuah pelang besar. Pelang besar terpampang di pinggir jalan. Tertulis di situ ilal haram. Ilal haram. Paham ya? Pelang besar ada penunjuk arah menuju ke haram. Apa bahasa Inggrisnya? Tu haram gitu ya. Menuju ke haram. Ini haram apa ikhwan? Mekah atau Madinah? Kuburannya Khomeini di Teheran, Iran. Ada pelangnya menuju haram. Menunjuk ke masjid yang di situ ada kuburnya Khomeini. Saya turun dari bis, Se sebelum saya masih saya sampai ke masjid, saya maju. Ketika saya masuk ke arah tadi itu sebelum ke masjid yang dituju, ra'aitu makbaratan kabirah. Saya menyaksikan kuburan yang besar. Saya lihat ada laki-laki, ada wanita-wanita, ada anak-anak kecil semua di atas kuburan tadi. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang makan, ada yang minum. Mereka bergerombol-gerombol, jamaat, jamaat. Ada yang rombongan, rombongan, ada yang individu, individu. Kuburan yang saya saksikan itu dicat. Sebagiannya tinggi sekali, murtafi. Kemudian di sekitar situ saya menyaksikan banyak sekali kuburan-kuburan yang lain. Kubur kathirah. Di kuburan tadi ada gambar-gambar yang mati. Kuburannya banyak. masih masing kuburan ada, ada gambarnya. Fotonya orang yang mati. Mirip kayak Nasoro. Nah, gitu ya. Dibikin fotonya dengan kuburan tadi. Tayyip. Lengkap dengan nama-namanya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Di situ ada foto-fotonya ditaruh di Pigora, itu Pigora namanya ya. Hah? Tahu di Pigora Barakallahu Fikum. Di sana. Kemudian saya menyaksikan orang banyak di sekitar situ. Mereka yang sedang gundul, eh, mereka mengadakan yang namanya halakoh-halakoh. Saya ingin lihat. Saya datangi mereka sedang membuat halakoh-halakoh. Di tangan mereka ada bunga-bunga. ada zuhur, wurud, ada bunga-bunga, ada mawar-mawar ditaruh di atas kuburan. Ada seorang laki-laki membawa pengeras suara dan dia berdoa, berdoa, yang lain mengaminkan, ada yang menangis, ada yang pura-pura menangis, ada yang sedih. Ada yang sedih. Di antara pemandangan yang membuat saya tercengang, di situ ada nenek tua Ajus, nek tua kalau saya perkirakan umurnya 80 tahunan. Nangis sejadi-jadinya. Nangis histeris. Saya kira ini jangan-jangan yang mati ini anaknya ini. Yang lain nggak begitu. Yang lain biasa, nangis biasa, pura-pura menangis, pura-pura sedih. Yang ini tangis histeris. Lalu saya menuju ke arah masjid yang dimaksud. Saya melihat di sebelah kanan pintu masjid, di sebelah kiri pintu masjid ada ratusan kamar. Saya hitung sekitar 500 sampai 600 kamar. Saya capek. Saya berhenti. Nah, di kamar-kamar tadi itu terdapat kuburan-kuburan. Masing-masing kuburan Ah, masing-masing kubur yang, yang, yang di kamar tadi ada gambar-gambarnya. Jadi itu e, kuburan yang ada bangunannya ya. Kamarnya banyak, itu ada kubur-kubur yang ada, lengkap dengan gambarnya masing-masing. Kemudian saya pun masuk ke dalam masjid. Yang di situ ada kuburannya ini. Ketika saya masuk masjid, tiba-tiba saya melihat di tengah-tengah masjid bangunan yang cukup besar saya celingak celinguk, tengok kanan, tengok kiri sambil saya menuju ke bangunan yang di tengah-tengah tadi. Sampai di sana tiba-tiba saya menyaksikan laki-laki yang banyak, wanita-wanita yang banyak, anak-anak kecil yang banyak, seolah-olah saya sedang di Mekah. Saking ramenya, Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri sholat. Nah tahu sholat apa? Ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang minum, ada yang membaca, ada yang tilawah. Dan di sana juga ada askar, polisi-polisi yang tersebar di mana-mana. Kemudian saya sampai ke bangunan yang tinggi tadi, yang di tengah-tengah masjid. Bangunannya mirip kayak Ka'bah Tiba-tiba saya menyaksikan orang-orang tawaf. Tawaf di sekeliling bangunan yang kayak Ka'bah tadi. Mereka kemudian menempel-nempelkan apa namanya pipinya di tembok-tembok Ka'bah tadi. Sebagiannya menangis, tapi tawafnya nggak sempurna. Sebab dibelah dua, yang ini laki, yang itu perempuan. Jadi laki-laki tawaf dari sini ke sini balik lagi. Yang sebelah sana perempuan, sana, sini balik lagi. Mestinya kan muter gitu ya. Ini cuma separuh saja. Tidak sempurna. Dikarenakan eh, dikasih pembatas sana perempuan, sini lagi-lagi. ada -lagi. Sudah didapati orang tawaf. Saya maju lagi. Sampai saya mendekati tembok Ka'bah tadi. Ketika saya sampai di tembok Ka'bah, Ka'bahnya mereka ya, ternyata saya dapati di balik tembok itulah kuburan Khomeini. Tembok ada kacanya ya, bisa kelihatan. Itu kuburannya Khomeini. Dikasih kelambu sebagaimana kisahul Ka'bah. Kisah kelambu-kelambunya Ka'bah. Di dalam bangunan tersebut di semua sisinya banyak uang nukut kathirah murtafi'ah uang banyak menumpuk menumpuk sangat banyak kemarin dikasih apa kiriman gambar sebagai ikhwah Hah? itu dihitung sama sama petugasnya uangnya banyak numpuk bertumpuk-tumpuk ya hmm? bisnis komersil para fikum mm -mm. ini uang dimasukkan melalui celah yang ada di tembok tadi masuk Pluk begitu. Infak dan sodakoh ditujukan kepada kuburan Khomeini. Al-Muhim mirip kayak Ka'bah. Masjidnya mirip kayak Masjidil Haram adanya orang-orang di sana lagi perempuan, anak-anak, kemudian kondisi yang ada seolah-olah kamu lagi di Mekah. Sedang di dalam Masjidil Haram. Masjid ini ada lima menara yang sangat tinggi dilapisi lapisan emas. Saya nggak tahu emas atau tidak. Anda mengatakan itu adalah emas. Itulah kuburannya Khomeini. Ditawafi, diibadahi, orang rukuk, sujud, membaca dan segala macam bukan di masjid, tapi di kuburan. Persis mirip sebagaimana al-Yahud wa Nasara yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Fallahul musta'an la haula wala quwata illa billah.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 Fadhalu hafizakumullah.